Celaan yang pertama adalah tentang um, bahwasannya Utsman ini radhiyallahu an mengangkat keluarga-keluarga dekatnya untuk menjadi pejabat. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang diangkat oleh Utsman itu lima orang. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah radhiyallahu an Al-Walid ibn Uqbah radhiyallahu an Sa'id bin Al-As radhiyallahu an wa Abdullah bin Amir radhiyallahu an lima orang dan kemarin jawabannya adalah walinya atau pejabatnya Utsman bin Affan itu sangat banyak sekali sedangkan yang diangkat dari keluarganya beliau yaitu Bani Abdi Syams itu berapa orang? Lima. Jadi kalaupun lima itu dibandingkan dengan total keseluruhan pejabat-pejabatnya Utsman itu sangat sedikit. Zamannya Utsman itu Islam sudah sampai ke Maroko sampai ke Aljazair sampai ke Libya meskipun nama-nama itu belum ada ya zaman pada pada waktu itu nama Aljazair belum ada Tunisia belum ada tapi Islam kalau sekarang sampai di sana sampai di Maghrib di Maroko sana dan ke arah timur sampai ke daerah Afghanistan daerah Khurasan seluruh jazirah Arab yang begitu luasnya ditambah Syam Ditambah Mesir, ditambah Afrika Utara, ditambah negeri Persia. Bahkan sampai ke Khurasan. Yang diangkat dari keluarganya sendiri berapa orang? Lima. Sedikit atau banyak ini? Sangat sedikit. Itu pun lima ini kemarin sudah jelas, saya kita jelaskan tidak sekaligus, kan gitu kan? Kemarin kita jelaskan. Tidak sekaligus. Itu pun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu banyak dari keluarganya Utsman ini yang dijadikan apa? Dijadikan pejabat. Dan kemarin saya katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "La na'rifu qabilatan min qabail Quraisy fi ummal Rasul akthar min Bani Umayyah." Kata Syekhul Islam, "Tidak kami ketahui ada kabilah Quraisy yang lebih banyak dijadikan pejabat Nabi melebihi dari kabilah Bani Umayyah. Orang cerdas-cerdas, politikus semua itu. Utsman bin Affan, Muawiyah, Abu Sofyan bin Harab. Orangnya memang leader mereka. Para leader. Jadi ya memang orangnya pinter ngatur masyarakat. Kan banyak orang-orang soleh, orang-orang zuhud, tapi nggak pinter ngurus umat. Nah memang Bani Umayyah ini negarawan orang-orangnya sejak dulu. Jadi kalau mereka mencela Utsman bin Affan karena mengangkat lima warganya lima ini dibandingkan dengan wilayah Islam dari Maroko sampai orang Indonesia saja ini lebih luas pak. Ini dari Maroko sampai ke Afghanistan, seluruh Jazirah Arab plus Sam cuma lima orang. Itu pun nggak semuanya nggak langsung. Itu pun di itu itu pun sebagian itu sudah diangkat di zamannya Umar bin Khattab. Dan di zaman Nabi, Nabi itu mengangkat dari keluarga Bani Umayyah itu sangat banyak. Jadi ini sangat sama sekali bukan celaan terhadap siapa tadi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kemarin sampai mana? Tani, nah, Summa yuqal ba'da Kemudian di antara celaan juga adalah Inna haula'il wulat lam yatawallau kulluhum fi waktin wahidin. Oh, ini sudah kemarin ya bahwa wali-wali yang sudah diangkat oleh Utsman itu tidak sekaligus. Tapi ada yang lengser diganti keluarganya. Jadi lima itu total, bukan sekaligus langsung lima, gitu ya. Dan itu kemarin sudah kita jelaskan. Wa aidan lam yutawaffa Utsman illa waqad azala aidan Sa'id bin al-As. Dan Utsman bin Affan sebelum wafat beliau sudah sempat memecat Said bin As. Keluarganya sendiri dipecat. Dan dipecat itu belum tentu jelek. Sebagaimana saat bin Abi Waqqas pernah dipecat siapa? Umar. Dan itu bukan kejelekan, biasa namanya jabatan. Bisa jadi untuk rolling, bisa jadi untuk mungkin ada maslahat, kalau Sa'ad bin As ini dipecat, ini bukan celaan wong. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin masuk surga. Termasuk enam orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab pernah kok dipecat sama siapa? Umar ketika mimpin apa? Kufa. Memang Kufa kan orangnya seperti itu. Kalau pemimpinnya gak cocok dilaporkan. Saat bin Abi Waqqas juga gitu. Mimpin Irak gak cocok sama rakyatnya dilaporkan ke Umar diberhentikan sama Umar. Ya termasuk Sa'id bin Adil itu. Karena mereka itu memimpin orang-orang Irak. Orang Irak kan nggak selalu selalu nggak cocok sama yang memimpin Ya, nanti diterangkan di sini bahwa bagaimana orang Irak itu memang dari dulu sampai sekarang orang Irak itu bergejolak orangnya. Wa indama tufi Utsman lam yakun min Bani Umayyah bin illa salasa dan tidaklah Utsman bin Affan wafat kecuali yang menjadi pejabat dari dinas dari Umawi dari keluarga Bani Umayyah ya cuma tiga saja. Tiga sedangkan wilayah Islam terbentang dari penghujung Maroko sampai ke Afghanistan sampai ke Azerbaijan, ya kan? Kemarin kita jelaskan sampai ke daerah Asia Asia Tengah ex Soviet cuma tiga Tak banyak. Dan tiga orang itu yang masih menjabat sampai Utsman wafat adalah Muawiyah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dan Abdullah bin Amir. Muawiyah sudah sejak zaman Umar bahkan sejak zaman Nabi Muawiyah ini diangkat oleh Rasulullah jadi penulis wahyu. Penulis wahyu loh, bukan penulis surat. Penulis wahyu. Wahyu itu datangnya dari Allah. Nah, mana mungkin Rasulullah ini memberi tanggung jawab untuk menulis wahyu dari langit kepada orang yang salah. Tidak mungkin. Itu wahyu kok gak macam-macam kan? Diplesetkan satu huruf saja. udah luar biasa itu. Jangankan huruf diplesetkan harokatnya saja lah yang misalnya. Titiknya. Tapi dulu memang gak ada titik, gak ada harokat. Artinya kan Rasulullah mempercayakan penulisan wahyu pada Muawiyah. Berarti Muawiyah ini orang yang ahli apa enggak? Ya jelas ahli, gak mungkin Rasul menunjuk orang yang bukan ahlinya. Nah, terus yang kedua Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sa'ad bin Sarah ini yang kemarin yang kemarin memimpin pasukan besar. Ya, kemarin kan sudah kita jelaskan yang memimpin pasukan besar pergi ke Afrika Utara kemudian Abdul bin Zubair masih ingat? Yang membunuh siapa? Raja Barbar itu loh. Masih ingat? Jarjir kalau nggak salah namanya ya. Itu yang menjadi komandan perangnya ini. Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarah. Keluarganya Utsman. Kenapa sih mereka kok benci sama Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarah ini? Karena Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarah ini pernah murtad Pak. Ini celaan. Dianggap celaan. Jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ar ini pernah sudah hijrah bareng Nabi, ya bareng sahabat yang lain bukan bareng Nabi. Sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Setelah di Madinah murtad balik lagi ke Mekah. Makanya Rasulullah mengatakan sembilan orang kalau besok Fathu Makkah ketemu di Mekah, bunuh meskipun mereka itu bergelayutan di tirainya Ka'bah, bunuh mereka. Di antaranya yang didata sama Nabi adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad. Tapi kenyataannya sembilan orang itu gak dibunuh. Ada yang dimaafkan Nabi. Di antara antaranya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Tahu Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Termasuk dia kalau ketemu Ikrimah bunuh. Meskipun seandainya dia bergantung di dia apa? Di Astaril Ka'bah. Kan nggak boleh pak, jangankan di Ka'bah. Di, di tanah haram aja lah nggak boleh. Apalagi di di Ka'bahnya. Otomatis kalau dikabarkan di Masjidil Haram. Kan gitu kan? tak boleh terjadi pembunuhan. Tapi saking jahatnya disuruh bunuh. Termasuk ini. Abdullah bin Nabi Saleh. Abu Ikrimah ini istrinya masuk Islam. Ikrimah lari ke Yaman. Disusul sama istrinya. Kamu sudah saya kasih suaka. Ayo balik. Dimaafkan sama Rasulullah. Maka dia balik masuk Islam. Dan Islamnya luar biasa Pak Ikrimah ini. Kalau ingin tahu kehebatan Ikrimah baca perang Yarmuk. Sudah pernah baca? Kan sudah kemarin di zaman pemerintahan kok belum itu Di zaman pemerintahan siapa kemarin? Abu Bakar Siddiq. Ikrimah sudah kita baca Ikrimah sudah wafat. Ya, sudah wafat. Di zamannya siapa ini? Utsman sudah sudah wafat beli sudah selesai. Masuk Islam, luar biasa Islamnya. Nah, termasuk Abdullah bin Abisar ini. Jadi eh, sebelum dibunuh oleh pasukan Islam didatangi sama Utsman bin Affan, dipegang tangannya, ayo datang ke Nabi. Dibawa ke Nabi, Rasulullah nggak gubris. Belakang sama Nabi. Rasulullah berpaling. Tapi karena yang memberi syafaat adalah Utsman, ya Rasulullah kan sungkan sama Utsman bin Affan. Rasulullah pernah tersingkap bajunya ya. Datang Abu Bakar dibiarkan. Datang Umar dibiarkan. Datang Utsman langsung dirapikan. Rasulullah sungkan sama siapa? Utsman bin Affan. Tapi yang memang Abdullah bin Abi memang berhak. Bukan berarti kok karena manusia Rasulullah melakukan itu gitu loh. Dimaafkan sama Nabi. Ketika dimaafkan ini pendekar nih. Saya katakan katakan tadi itu. keluarga Bani Umayyah itu Bani Umayyah itu keluarga negarawan, politikus, ya licik-licik di jahiliyah maupun di Islam. Dalam tanda kutip licik ini orangnya pak ahli politik gitu. Ahli strategi lah, mengatur negara, mengatur pemerintahan, pejabat. Memang orangnya. Dan nanti ini berjasa. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'rah ini menaklukkan Afrika. Jihad fisabilillah. Dia Ya, jadi saya ulangi, Utsman wafat yang tersisa cuma berapa tadi? Tiga. Satu Muawiyah dan Muawiyah ini sudah terakui di zaman Rasul. Ya, nanti akan ada pasukan yang akan menyeberangi lautan wajib masuk surga kata Nabi. Dan itu pertama kali siapa? Di zamannya siapa? Ini yang mimpin siapa? Muawiyah. Berekspedisi laut-laut kapal-kapal ini jadi zamannya Muawiyah ya dia kan Syam. Syam kan perbatasan dengan Eropa. Laut-laut itu sudah dimulai kapal perang kapal perang di zamannya Muawiyah. Memang orangnya mereka ini. Yang ketiga Abdullah bin Amir bin Quraiz. Ini saya belum begitu paham. Nanti aja ya, kita lanjuti. Ya Abdullah bin Amir bin Quraiz. Saya tidak bisa menerangkan lebih detail tentang pribadi ini nanti diterangkan nanti. Wahuna amrun yajibut tanabbuh bihi. Dari sini ada hal yang perlu diperhatikan. An Utsman azala Walid bin Uqbah wa Sa'id bin As bin Al-Kufa. Eh. Utsman bin Affan telah memecat Walid bin Uqbah dan Sa'id bin As dari Kufa. Jadi aslinya lima dari berapa? Tiga. Berarti kan menunjukkan enggak sekaligus lima ini. Karena memecat Uqbah bin Walid bin Uqbah terus diangkatlah Sa'id bin As di Kufa. Wal Kufa lati azila Umar bin Khattab waqas dan itu tidak heran. Jadi itu bukan celaan. Wong Umar saja pernah memecat siapa? Saat bin Abi Waqqas. saat bin dijamin masuk surga. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Saat bin Waqqas yang ditunjuk Umar 6 formator itu untuk memilih siapa yang jadi khalifah. Saat bin Waqqas yang doanya didengar oleh Allah. Ya, dan orang yang melaporkan eh, saat ini kepada Umar ini didoakan sama saat dan buta dan matinya jatuh. Jadi karena dia didolimi saat ini orangnya nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Terus saat ini berdoa, saat berdoa kos ini berdoa. Ya, didoakan kejelekan sama saat Dan orang yang melaporkan atau yang mencela siapa tadi saat berdoa kos ini buta dan matinya jatuh. Kena doanya saat. Bahkan dia sendiri tahu ada mintu Aisyah. Ini karena doanya saat. Dia mendolimi tahu ini saya ini kena doanya sah. Bahkan Umar bin Khattab pernah memecat Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud pak. Saya nggak tahu Abdul bin Mas'ud. Itu pun pernah dipecat sama. Jadi bukan itu biasa. Gitu loh, bisa dipahami ya. Nah, wa azal Utsman minha Abu Musa al-Walid wa khairuhuma dan di Kufa juga Utsman pernah memecat Abu Musa dan Al-Walid ya, Abu Musa al sari Wal Kufa lati da'aliyun ala ahliha dan Kufa dahulu ini juga dan Kufa ini juga nanti telah memanggil Ali. Ya, ala ahliha eh, maaf maaf wal Kufa allati da'aliyun ala ahliha wal Kufa allati hadar ahlu bil Kufa ini kan sejarahnya kan itu, Pak. Suka berkhianat Kufanya. Di zamannya Ali diajak perang sama siapa? Muawiyah mereka malas-malasan. Muawiyah ini dalam dalam ijtihad yang salah. Kalau Ali istihad yang benar. Tapi Muawiyah ini wallah dicintai kaumnya, tidak ada yang tersisa. Orang sambil ikut perang semua. Ya, dicintai benar sama kaumnya Muawiyah. Tapi kalau Ali ini benar, Ijtihadnya benar, tapi orang kufan diajak perang malas-malesan. Diajak perang malas, suka apa grogoti Ali dari dalam. Kalau di Syam, Muawiyah mengatakan A, gak ada yang B, semuanya A. Tapi kalau di Kufa ini Ali ngomong A, orang Kufa ngomong K. Jauh kan, tidak perlu Z. Ya. Wal Kufa lagi khodar ahluwa bil Hasan bin Ali dan orang Kufa ini juga dulu mengkhianati anaknya Ali siapa? Hasan setelah Ali wafat yang diangkat jadi khalifah siapa? Hasan jadi Hasan ini dikhianati sama orang Kufa dan tidak cukup sampai di sini orang Kufa inilah yang memprovokasi Husain untuk datang ke Irak sampai di Irak datang pasukannya Bani Umayyah Bani Umayyah sembunyi di rumah-rumah mereka nggak ada yang nolong siapa Husain Husain terbunuh Ya? wa akhiran walisa akhir dan yang terakhir dan tidak lain terakhir bagaimana Kufa itu dulu mengkhianati Husain bin Ali wal Kufa allati la topi walid abada oh kata pengarang kitab ini yang pengarang ini masih hidup orang Saudi wal Kufa dan Kufa tidak akan ridho dengan pemimpin selama lama sampai detik ini dipimpin ini sampai sampai sekarang kan nggak tenang Kufa sampai detik ini Pak Perang terus. Ya, pokoknya kalau ada pemimpin mesti di demo, di demo, di demo. sampai sekarang. Makanya dalam sejarah yang memimpin Irak ini butuh orang yang kuat. Seperti Hajat bin Yusuf. Nah, itu baru mempan itu. Makanya karena masyarakatnya jelek ya pemimpinnya ya kayak gitu. Orang Kufa suka berontak. Sebelumnya sebelum Hajat ada lagi, Pak. Ziyad bin Abi. Baca itu sejarah. Ketika ya di zamannya Muawiyah sering bergejolak, didatangkan Zaid bin Abid. Pidato dengan pidato yang luar biasa. Pidato Albatro namanya. Diancam, tidak ada yang berani. Nah, setelah itu berlalu di zaman ganti Hajat bin Yusuf. Kalau begitu nggak bisa. Memang orangnya orang gitu, orang Java, orang yang itu. Kemudian sampai terakhir kali Sudah Hussein. Sudah Hussein orang diktator. Aman, Nah sekarang Saddam hilang ya di situ. Tidak ada pemimpin yang ditaati di sana tidak ada. Kontak ganti pemimpin ya, di situ gak jelas. Sampai sekarang gak jelas pemimpin itu. Ya, Siapa presidennya Irak sekarang? Gak tahu kan teman-teman. Soalnya belum boleh ganti. Enggak <laughs> lah gak ganti. Kemarin terakhir kan Nuri Maliki. Sekarang sudah diganti. Saya lupa yang terakhir namanya. Ya dari si A. Si A yang diridhoi sama Amerika. Gimana? Terus lanjut. Inna azlu iz idzan azlu Utsman li ulaikal wulad la yu'tabar mat'anan fihim bal mat'anan fil Madinah. Jadi Utsman ini pernah memecat Abu Musa al-As'ari, pernah memecat Walid. Kata pengarang kitab ini ini bukan celaan untuk Utsman karena gonta-ganti pemimpin, bahkan Abu Musa dipecat. Itu bukan celaan. Mengapa? Justru ini adalah celaan bagi rakyat di kota itu sendiri. amla. Kemudian apakah telah tetap apakah oh, eh, maaf apakah para wali itu memang benar kemampuannya di syahadatu ahli ilmi fi ulaikal wala alladhi wallahum Utsman. Jadi mereka mempermasalahkan Muawiyah dijadikan pemimpin. Mereka mempermasalahkan apa namanya uh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah jadi pejabat yang diangkat oleh Utsman. Mereka mempermasalahkan Abdullah bin Amir. Jadi kalau bantahnya tadi itu seperti yang saya jelaskan tadi itu, sekarang bantahnya itu dari pribadi orang yang diangkat. Berapa ndak? Itu kan penting juga. Jangan membahas ini kerabatnya Utsman apa tidak, tapi dari segi orangnya ini memang mampu apa tidak. Paham saya? Kalau tadi kan jawabannya kan satu, lima orang ini nggak sekaligus. Ada yang dilengsarkan terus digantikan gitu ya. Dua jawabannya lima orang ini sudah ada semenjak zaman eh, sebagiannya sudah ada di zaman Umar. Bahkan di zaman Rasulullah Rasulullah sudah terbiasa menjadikan Bani Umayyah sebagai apa? Pejabat. Itu jawaban-jawaban di luar pribadi orang yang diangkat. Paham? Nah sekarang ini jawaban dari pribadi orang yang diangkat. Siapa saja yang diangkat itu? Nah ini dijelaskan. Nanti nanti dijelaskan. Tuh yukal kadalik inna Ali bin Abi Thalib wal akoribahu dan juga Ali bin Abi Thalib mengangkat banyak kerabatnya. Walam yang kim alim akadun, tidak ada satupun orang yang mempermasalahkan Ali mengangkat kerabatnya. Ya, kim alaihi nahnu aidan. Lianna hadzal amr huwa taulatu Utsman li aqaribil ladzina e, Kimuhu ala Utsman nani immas sunnin wa imma siyun. Jadi Ali bin Abi Thalib juga mengangkat kerabatnya, tapi kenapa kok kita tidak e, apa uh, namanya mengkritik Ali? Lah, makanya di sini diterangkan, tidaklah orang yang membenci pengangkatan Utsman kepada kerabatnya, tapi dia kok tidak benci kepada Ali ketika mengangkat kerabatnya, itu ada dua orang. Tidaklah seperti itu kerjaannya kecuali yang mengkritik itu dua orang gitu loh maksudnya. Satu itu orang Syiah. Yang pertama itu mungkin orang Syiah. Maka kita katakan kepada mereka Ali bin Abi Thalib wala qaribau aidan. Ali telah mengangkat pejabat dari keluarganya juga. Wal amru sawa, masalahnya sama. Kenapa yang dikritik kok selalu Utsman? Wa idza kana taulatu Utsman li aqrabi tu'attu mat'anan alai. kadzalika tauliyatu Ali li aqrabi la buta takuna mat'anan. Kalau mereka mempermasalahkan kerabat yang Utsman dijadikan pemimpin, harusnya mereka juga menjadikan pengangkatan Ali kepada keluarganya juga sebagai celaan kepada pemimpin. Wa illam takun matanan Ali, kalau ini bukan celaan untuk Ali, seharusnya juga bukan celaan untuk Usman. Jadi itu bukan celaan sama sekali. Ini kan salah satu celaan dari celaan-celaan yang ada. Kita masih membahas satu celaan yaitu tentang apa? Pengangkatan keluarga. Amma idza kana alladhi yunkir ala Utsman sunnian, tapi kalau yang membantah itu orang sunni, maka itu tidak lepas dari dua orang. Karena ada banyak orang Sunni yang tidak senang sama Utsman. Di antaranya Said Kutub berbicara kotor, jelek terhadap Utsman bin Affan. Menganggap Utsman bin Affan ini fatrah transisi ya, nggak tahu bahasa Arab apa transisi itu. Fatrah itu zaman transisi. Bagaimana transisi Utsman bin Affan? Wong zamannya Utsman bin Affan ini terjadi perluasan wilayah yang tidak pernah terjadi di zaman Khulafa Rasidin seperti zamannya Utsman bin Affan, zamannya Ali Mandul. Ali gak sibuk menaklukkan negeri sibuk numpas pemberontak-pemberontak karena ada Khawarij, ada Syiah, Ali gak sempat. Ada perang sama Muawiyah, perang sama Aisyah, sama Tolha, sama Zubair. Tapi kalau zamannya Utsman gemilang di antara khalifah yang ada empat itu yang paling luas perluasannya siapa? Jauh udah ada papanya, yang lain gak ada papanya. Usman. Ya. Makanya banyak orang ya kita saja nih sejak MI itu sejak, sejak madrasah ibtidaiyah bagi yang MI ya ini tidak terkesan bahwa Usman ini khalifah yang lemah, terkesan khalifah yang uh, nepotisme. Sejarah Islam kita ini terprovokasi atau ternodai oleh tangan-tangan si A yang bermain. Kan gitu. Begitu apa tidak? Ya nggak tahu, saya nggak pernah belajar sejarah saya. Bagi yang terbelajar sejarah di negeri ini tahu bahwa ada ketidakadilan untuk Utsman bin Affan. Bagaimana seorang khalifah yang membentangkan wilayah Islam sampai ke Eropa sampai daratan Afrika kemudian dicela? Tidak bisa. Padahal kejadian itu cuma terakhir satu tahun di pemerintahnya siapa? Utsman sejarah bertahun Utsman ini luas banyak bertahun-tahun. Ya. Kemudian yang pertama ayakuna Utsman wallahu muhabatan lahum walam yakunu ahlan lil wilayah. Wasani taqul al Utsman kana yadun annahu mustaqikun al wilayah walidzalika wallahum. Bisa jadi Utsman ini ini jawaban bagi orang Sunni yang menuduh bisa jadi Utsman ini mengira bahwa mereka ini orang yang berhak jadi wilayah, jadi wali, tapi kenyataannya tidak, maka dipecat sama Utsman. Dan itu bukan bukan suatu celaan. Wal aslu iksanudzon dan hukum asal adalah berkhusnudzon. Jadi wajar Utsman mengangkat fulan jadi pemimpin. Ya, tapi nanti setelah dilihat kok ternyata kok kurang, ya dipecat. Dan sudah biasa di dimanapun dalam dunia apa pemerintahan dan politik biasa orang dicopot dan mencopot itu biasa. Ya. Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Ada nggak orang yang lebih tangguh dari Khalid bin Walid dalam perang? Dipecat sama Umar bin Khattab. Biasa, bukan celaan. Karena nanti kan diantara celaan kan nanti kan karena Ali memberhentikan Abu Musa, Ali ini nanti dituduh apa namanya berbuat jelek kepada sahabat Nabi kemarin sudah saya sampaikan itu berbuat baik sama Abu Dhar, berbuat jelek sama Abu Dhar dan seterusnya. Lah, sekarang kita akan masuk ke pribadi-pribadi lima wali yang diangkat oleh Utsman menjadi pejabat ini. Ini baru satu celaan ya, belum selesai-selesai. Yang pertama Muawiyah. Bagaimana sejarah melihat Muawiyah ini? Orang yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang demo, kenapa ah, Utsman kamu kok mengangkat Muawiyah itu kan kerabatmu sendiri? Kan gitu mereka begitu. Satu ini tidak di zaman Umar. Dua Rasulullah mempercayai Muawiyah dalam urusan wahyu. Ya. Nah, ini jawabannya. La yahtalifu ahadun minal muslimina fi anna Muawiyah bin Abi Sufyan kana fi khairil wulad. Tidak berselisih pendapat di antara kaum muslimin bahwa Muawiyah ini adalah sebaik-baik pemimpin pada zamannya. Bal inna ahli sam hubban syadida dan orang-orang ahli sam sangat mencintainya, patuh tunduk, tidak ada yang berani sama beliau. Justru kalau Ali radhiyallahu anhu ini pemimpinnya hebat tapi rakyatnya nggak hebat. Kufa Ketika zaman fitnah itu Pak, Ali ini ngajak perang, sedangkan kaumnya ini malas-malasan. Ali mengatakan, Ali berkata, saking saking sedihnya Ali ini, Ya. Karena lihat Tolha ada di pihak yang berseberangan, lihat Zubair ada di pihak yang berseberangan, lihat Aisyah di pihak yang berseberangan, lihat Muawiyah, lihat Amr bin As, sahabat sahabatnya dulu yang sholat bareng, bermajlis sama Nabi, kemudian Ali sendirian bersama orang-orang yang nggak tahu Ali sendiri itu nggak tahu mereka ini dukung aku apa enggak sama sampai Ali mengatakan wallahi aku ini sudah Perang sama Nabi sudah puluhan tahun. Tidak pernah aku kalah. Aku sudah puluhan. Kenyang perang itu. Sama Nabi tidak pernah aku kalah. Tetapi saya tidak pernah melihat seseorang pemimpin yang tidak ditaati itu dimenangkan. Paham gak maksudnya? Nabi ini nggak pernah kalah kalau perang dulu itu. Menang terus. Tidak ada seorang pun kafir yang berhadapan kepada aku. Kemudian dia menang. Tidak pernah. Pasti dia yang kalah. Tapi aku tidak pernah melihat pemimpin yang tidak ditaati itu menang. Maksudnya menceritakan tentang siapa itu? Dirinya sendiri, hamba ditaati di sini. Banyak mengkhianat orang kufa itu. Us, eh, kalau Muawiyah sebaliknya, dia dicintai luar biasa. Termasuk Amr bin As. Nanti zamannya Ali bin Abi Thalib dicopot Amr bin As ini, digantikan Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq ini Anaknya Abu Bakar diasuh Ali karena istrinya Abu Bakar nikah sama Ali. Otomatis Muhammad ini sejak kecil diasuh Ali. Amr bin As dipecat sama Ali karena ya masalah biasa. Diangkatlah siapa tadi? Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini berangkat ke Mesir dibunuh oleh orang Mesir, dibunuh oleh Amr bin As. Ya, zaman fitnah pada dan setia orang-orang Mesir pada Amr bin As. Oh, yang menaklukkan Mesir siapa? Amr bin As. Yang menunjukkan mereka Islam siapa? Ya Amr bin As. Ini mau dicopot sama Ali. Gak setuju orang Mesir. Dan dalam riwayat Muhammad bin Abu Bakar ini dalam riwayat ya, kesohirannya Allah alam termasuk yang dikatakan terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ya, beliau tabiin sedangkan Amr bin As adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar bin Khattab qad wallahu Dan Umar bin Khattab sudah menjadikan Muawiyah ini apa tadi gubernur di Syam. Jadi ini masalahnya bukan Utsman. Ini sejak di zaman siapa? Umar bin Khattab. Jadi memang orangnya ini. Memang orangnya. Wa kullul fa'ala Utsman annahu abqahu ala tilkal wilayah. Yang dilakukan oleh Utsman ini hanya melanjutkan, menetapkan orang-orang tadi semenjak zaman Umar atau menambah wilayah. Pak maksudnya menambah wilayah. Mungkin dulu di zamannya Umar bin Khattab, Syam itu tidak terlalu luas. Paham saya? Di zamannya Utsman lebih diluaskan lagi sampai ke Turki misalnya. Maka ya sekalian Bapak Muawiyah gitu. Tapi makda dasarnya sudah diangkat di zaman Umar bin Khattab. Wahwa katibun lil wahyi dan Muawiyah ini pencatat wahyu, pencatat wahyu dari langit. Mungkinkah Rasulullah salah pilih orang? Kalau Rasulullah saja ya, percaya kepada Muawiyah untuk mencatat wahyunya Allah, apalagi dalam urusan umat manusia. Maka sangat berhak Umar menunjuk dia, sangat berhak Utsman menunjuk dia. Dan Us Muawiyah ini orang yang paling dibenci sama orang-orang Syiah, orang-orang bahkan diantara gerakan-gerakan Islam itu banyak yang benci sama Muawiyah. Terutama yang suka khilafah, khilafah itu benci sama Muawiyah. Dianggap Muawiyah ini mengubah dari apa? Khilafah Ar-Rasidah menjadi kerajaan-kerajaan. Yang membayar Muawiyah itu siapa? Yang baik muawiyah itu mau sahabat kok kita mau nggak berbaikat. Yang baik muawiyah sahabat apa enggak? Sahabat. Ya. Jadi nggak boleh kita uh, tidak mengakui legalitas kepemimpinan Muawiyah. Semua ahlu sunnah sepakat. Ya. Kemudian uh, selanjutnya Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Mereka sol, mereka mendoakan kalian dan ka, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian dan Muawiyah termasuk orangnya. Dia sangat dicintai oleh orang-orang Syam. Yang nomor dua, yang dicela-cela ini ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang tadi saya katakan apa? Pernah apa? Pernah murtad. Karena min ashabi Rasulillah dahulu dia ini termasuk sahabat Nabi. Sumar tajah. Lah ini kesalahan luar biasa ini. Fatal. Dalam hukum Islam dikatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang telah mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Hukumannya orang murtad dibunuh. Tapi yang membunuh nggak boleh orang-orang kayak kita kita tidak boleh. Yang boleh harus ada payung hukum, ada legalitas yang mengatur. Kalau nggak ada juga ya boleh. Kalau sudah diundang-undangkan baru boleh, nggak boleh sembarangan. Ya kalau sembarangan rusak, ya kacau. Jika kemudian kita melihat, bisa melihat ada orang murtad terus kita datang ke rumahnya kita bunuh nggak boleh. Tidak boleh. Itu bukan urusan kita, itu ada hukum yang mengatakan. Ya. jadi beliau ini sudah dulu sudah sempat hijrah balik murtad. Summa ba'da dzalika taba ilallah. Allah. Kemudian dia ini taubat, dia berbaikat ulang kepada Rasulullah Ya, di, ah, karena termasuk yang didaftar dia ini kalau ketemu suruh bunuh maka dicari sama Utsman, dipegang sama Utsman diajak ke Nabi. Ya Rasulullah bayi, ya Rasulullah, baiatlah dia ya Rasulullah. Fa innahu ja'a ta'iban, dia sudah bertobat ya Rasulullah, tolong maafkan dia. Falam yubayyihun Nabi, Rasulullah tidak mau baiat. Saking untuk pelajaran maksudnya Nabi itu. Ya. Tidak, tidak langsung. Biar dia tahu bahwa itu kesalahan fatal. Tidak langsung dibayar sama Rasulullah. Kedua kali diminta sama siapa? Usman. Tolong ya Rasulullah bayatlah dia. Tidak mau Rasulullah. Sampai ketiga kalinya. Baru mau Rasulullah. Famadda Rasulullah ya jauh Rasulullah menjulurkan tangannya dan membaiatnya. Faraja'am makan alaihi dan kembali. Dan dalam dalam eh, Islam dikatakan kalau orang masuk Islam, maka amal-amal kebaikannya yang dulu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nggak Saya lupa teksnya ada di kitab Sahih Adabul Mufrad ya atau kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari. Jadi kalau orang musyrik dulu pernah berbuat baik, kemudian dia masuk Islam, saking rahmatnya Allah tuh di masukkan ke termasuk amal baiknya. Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Qala Zahabiyah, bagaimana para ulama salaf, ulama jarh wa ta'dil. Imam Zahabi kan orang yang beliau termasuk faknya di antaranya adalah orang yang ini orang siko apa enggak siko kan gitu kan. Beliau mengatakan lam yata'adda wala fa'ala ma yurqam alaihi ba'da an aslama amal fatah wa kana ahada uqala irrijal wa ajwadihim. Ya. Beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Abi Sarah ini masuk Islam setelah Fathu Makkah dan beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini termasuk salah satu cerdasnya orang wa ajwadihim dan apa? Dermawan ya. Wa ajwadihim artinya apa? Hah? Apa ya? Yang paling yang cerdas dan satunya apa? Satu orang yang keras orang jangan malu-malu semua. Cendekia, cendekia, ajwad, jujur. Ayah. Memang cerdas orangnya. Adapun ah, dulu sudah sempat saya sampaikan dahaul Arab salah cerdasnya orang Arab, politikusnya orang Arab, cerdasnya orang Arab itu ada tiga. Muawiyah, Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, ahli siasat tiga-tiga orang ini. Awal futuhat al-kathira fi Ifriqiya kulluha kanat ala yadihi radhiyallahu anhu dan penaklukan-penaklukan Islam yang sangat luas di negeri Afrika itu melalui tangannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar. Sekarang ini orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko, orang Libya, orang Mauritania, yang Afrika-Afrika yang masuk Islam, yang sekarang jadi Arab itu. Itu insya Allah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar yang dapat kiriman pahala terus. Karena dia yang mengislamkan negeri itu. Dulu kan bukan Arab, Pak. Aljazair itu bukan Arab dulu, sekarang jadi Arab. Diarabkan, kalau dulu nggak Arab. Sudan dulu ya nggak Arab. Tahu Sudan ya? Karena sudah masuk Islam terjadi pembauran sekarang jadi Arab. Ngomongnya juga Arab. Kemudian yang kedua Said ibn al-As. Yang nomor tiga Muawiyah Abdul bin Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang nomor tiga Sa'ad bin al-As. Karena min khiyari ashabi Rasulillah. Sa'id bin Asri termasuk min khiyar ashabi Rasulullah. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terbaik. Sahabat Nabi saat ini. Karena amirun syarifan. Imam Zahabi mengatakan dia ini seorang amir, pemimpin, syarif yang mulia. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang rendah. Jawajan Orangnya dermawan, memdukan, terpuji, kaliman, gampang memaafkan, nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Wakuron berwibawa, dahazwin, wa aklin punya kecerdasan, yaslukulil khilafah berat jadi khalifah. Luar biasa, bukan jadi gubernur saja, berat jadi khalifah. Yang ngomong ini siapa? Imam Dahabi, imam yang diakui kredibilitasnya. Imam yang objektif, yang adil, dalam menulis biografi seseorang. Nah, beliau mengatakan yasluh lil khilafah, berhak jadi khalifah. Artinya pinter orangnya. Yang nomor empat Abdullah bin Amir ibni Quraiz wallati fataha bilada Kisra wa Khurasan. Abdullah bin Amir bin Quraiz ini apa namanya masih kerabatnya Utsman. Dia ini yang menaklukkan Kisra kalau di zamannya Umar bin Khattab, Isra itu pinggirannya masih masih di Irak. Kemarin siapa e, yang di yang di pasukannya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi secara utuh versi hancur di zamannya Utsman bin Affan, panglima perangnya namanya Abdullah bin Amir Al-Quraiz bin Quraiz. Dan Khurasan, Khurasan sebagian itu wilayah Afghanistan. Sudah masuk ke Asia Selatan hampir ke Pakistan, ke India. Wantalat daulatu Faris bizani Usman. Subhanallah. Ludesnya bangsa Persia hancur. Terus tidak bangkit lagi. Itu di zaman Usman. Kalau zaman Umar itu permulaan. Ya, perang Kodisia. Tapi kalau habis secara total di zamannya Utsman bin Affan. Wafatah Khasijistan dan Abdullah bin Amir ini kerabatnya uh, Utsman ini yang menaklukkan negeri Sijistan. Wa Karman wa bin minal bilad qala Zahabi. Imam Zahabi mengatakan karena min kibari mulukil Arab dia termasuk pembesar raja-raja Arab. Wa suj'anihim pemberaninya orang Dan cerdasnya orang Ya, jadi dibuji oleh para ulama. Orangnya di bidang itu. Yang terakhir Al-Walid ibni Uqbah. Dukira inda Sya'bi Habib ibni Maslama wajhadu wa makana min futuhatihi. Disampaikan di jadi ada imam namanya Imam Sya'bi, tabi'in yang mulia Imam Sya'bi. Disampaikan kepada Imam Sya'bi, Imam Sya'bi ini kedengaran orang-orang ngomong tentang keutamaan Habib bin Maslama ketika jihad. Jadi ada ada Imam Sya'bi, orang-orang ini lagi ngomongin tentang kehebatan Habib bin Maslama. Habib bin Maslama pendekar, kesatria, menaklukkan negeri-negeri gitu kan. Didengarkan sama siapa tadi? Su'bah. Maka Su'bah mengatakan lau adraktumul walida wa ghazwahu wa imaratahu. Kamu ngomong gitu itu, soalnya kalian belum pernah dengar tentang siapa? Al-Walid. Sekiranya kalian mendengarkan tentang Al-Walid, mesti kalian lebih memilih al-wali. Ya, al-wali dan tokoh yang akan kita ceritakan ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang demonstrasi di zaman siapa? Usman karena telah mengangkatnya dianggap ini nepotisme. al-wali itu bin Uba amiron alal Kufa khamsa sinin laisa ala baitihi babun luar biasa. Al Walid bin Ubah adalah seorang pemimpin negeri Kufa selama lima tahun. Selama lima tahun itu di rumahnya nggak pakai pintu. Siapa aja boleh masuk, nggak pakai pintu. Berani loh itu, Kufa loh. Kufa kan tempat orang yang seperti itu. Nggak pakai pintu, nggak pakai pintu di sini artinya bebas orang masuk, nggak pakai pengawal, nggak pakai apa gitu maksudnya. Man yuridu yati yang mau datang-datang saja. Bayu kalimu dan mendatanginya. Wakaran nasu yuhibbunahu dan orang-orang mencintainya, orang kufa mencintainya kan jarang-jarang. Walakin naum al kufa, tetapi ya tetap namanya ahli Kufah kata pengarang kitab. Kama yukal sebagaimana dikatakan ahli kufa tetap ahli Kufah. Qad nuqima al Walid bin Uqbah amroni tsani. Kenapa orang kok benci sama Al Walid bin Uqbah? Ternyata Walid bin Uqbah ini punya track record yang kurang bagus sejak di zaman Nabi. Nah, ini dijadikan alasan sama pendemo-pendemo itu. Apa eh, hal yang dianggap kurang baik dari Al-Walid bin Uba. Penjelasannya berikut ini. Pernah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika telah datang orang fasik kepadamu membawa berita, maka bertabayunlah, jangan dipercaya dulu, klarifikasi dulu. Jangan sampai karena kebodohanmu termakan isu dan kamu menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak salah dan kamu menjadi menyesal. Ternyata ayat ini turun karena Walid bin Uqbah. Ini sepakat kalau ini. Tafsirnya bisa dibuka. Kenapa kok turun fasikun binabain? Siapa yang dimaksud orang fasik di sini? Al-Walid bin Uqbah, sahabat Nabi, diperintahkan Nabi untuk apa? untuk mengumpulkan zakat Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik disuruh mengumpulkan. Jadi Al-Walid bin Uqbah ini diminta Nabi, ditugaskan Nabi untuk mengambil zakatnya orang-orang dari negeri dari Bani Mustalik. Lah, mereka ini berkumpul datang ke arah Al-Walid. Al-Walid mengira mereka ini mau mau apa? Mau menyerang dirinya, langsung pulang gitu. Datang Nabi ya Rasulullah, saya mau diserang sama mereka. Hampir Rasulullah menyiapkan apa? Pasukan untuk menyerang siapa? Bani Mustolik. Ternyata kata Bani Mustolik, hendak ya Rasulullah, justru kemarin kita datang itu mau bayar zakat. Dikira bunuh di, mau bunuh dia. Gitu lah. Yang saya baca ya. Eh, Falamman mantolak wajadum kot qadimu alaihi fa khafa nabi. Ketika Walid bin Uqbah datang ke Bani Mustolik, Bani Mustolik ini datang menyambut Dikira mau membunuh dia, dia balik ke Rasulullah kembali dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aradu qatli, mereka ingin membunuhku ya Rasulullah. Mereka mendatangi aku ingin membunuh aku." Fakhodiban nabiyyu Rasulullah marah Kan gak boleh membunuh utusan Kan gitu kan Marah Rasulullah Wa arsala Khalid bin Walid Yang dipimpin Yang yang di, yang ditugaskan oleh Rasulullah itu Siapa Khalid bin Walid pendekarnya sahabat. Summa amara Nabi bitasabbut minal amri. Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk tabayyun, klarifikasi. Ya. Langsung turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Turun ayat. Akhirnya mereka datang jinna bisodakotina lama ta'akhor alaina rasul rasulillah ya rasul kemarin kita itu datang kami mendahului datang karena kami ingin membayar zakat-zakat kami sedangkan utusan nabi belum datang juga jadi ada persepsi yang berbeda sampai turun ayat yang dipermasalahkan oleh pendemo-pendemo itu ngapain Walid bin uba kok dijadikan gubernur. Sedangkan Al-Quran sendiri menamainya dengan sebutan apa? Fasik. Bisa dijawab itu. Nanti dijawab sama para ulama. Itu yang pertama Pak. Yang menjadi celaan. Yang kedua, Walid bin Uqbah ini pernah dihukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mohon maaf. Ah, kalau karena yusalli fajr wa huwa Dia beliau ini pernah beliau ini dikabarkan saya nggak mengatakan langsung tapi dikabarkan ya sahabat dia ini dia sahabat dan sahabat secara pribadi tidak ada yang maksum sehingga secara pribadi tidak ada yang maksum tapi secara institusi sahabat maka mereka itu maksum karena mungkin mereka bersepakat dalam kan, kan tidak mungkin. Lah, yang kedua, kanu e, eh, kalu mereka berkata, orang-orang Kufa itu berkata bahwa Al-Walid bin Uqbah ini pernah ngimami sholat subuh sambil mabuk. Zaman dulu kan gubernur ya otomatis imam. Kan gitu kan? Jadi gubernur Syam ya imamnya Syam. Jadi gubernur Mesir ya dia imamnya Mesir. Otomatis zaman dulu gitu. Fasolah bihumul fajro. Jadi Al-Walid bin Uqbah ini ngimami sholat subuh. Arba rokaat, empat rokaat. Buka mari-mari katanya orang kufa ini orang kufa jangankan yang kesalahannya terang-terangan gitu yang tersembunyi jadi ungkap kok eh, di depannya mereka sholat subuh empat rokaat, terus kelihatan aja indikasi-indikasi bahwa beliau ini dikatakan apa tadi mampu langsung ya datang setelah selesai, setelah selesai ini, setelah selesai ngimami empat rakaat, al walid ini merasa kok kayak kelamaan gitu. Dia noleh ke belakang dan mengatakan, apakah tadi aku tambah untuk kalian? Ngaku di sendiri. Ya. Azizuku apakah aku tadi itu sholatnya lebih dari dua rakaat? Qalu anta muntul yaum fi Anda sejak hari ini telah menambah. Summa ila Utsman mereka datang Utsman menceritakan kisah ini. Saya mau tanya, mereka tahu apa enggak bahwa beliau ini mabuk? Apakah karena efek itu saja? Apakah langsung tahu Al-Walid ini minum khomer? Atau efeknya saja? Kan gitu kan? Berarti mereka menyaksikan nggak bahwa langsung minuman keras? Enggak kan? Sedangkan efek itu apakah itu mabuk apa enggak? Wallahu alam. Perhatikan, mereka datang ke Usman bin Affan. Fajalah jahu maka dijilid sama Utsman. Dijilid dicambuk sama Utsman. Berapa kali orang mabuk? 40 kali. 40 kali dicambuk 40 kali. Waqat sabata fi sahihi Muslim, cerita ini telah tetap di sahih Muslim bahwa Utsman mencambuk gubernurnya itu dan dipecat sama Utsman. Kan dipecat, emangnya salah? Oh, sudah dipecat kok. Anggaplah itu memang benar-benar seperti itu. Terus dipecat oleh siapa? Utsman. Emang salahnya Utsman dari mana? Bisa dipahami ya? Nah itu. Nah. al amal amrul awal fawal masyhur inda ahli tafsir. Adapun permasalahan pertama ini masyhur di kalangan ahli tafsir yaitu cerita bahwa Al-Walid bin Uqbah ini termasuk orang yang terkategorikan fasikun dalam ayat yang pertama tadi loh Pak. Nah. Walladzi nazala fihi ayah walakin layan yalzam kuna fasiko. Tetapi ayat ini tidak otomatis serta merta menjadikan Al-Walid bin Uqbah ini selama-lamanya menjadi orang fasik. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala innama ata hukman aman. Karena Allah dalam ayat ini memberi hukum secara umum. Kalau ada orang fasik, itu apa? Hati-hati suruh klarifikasi dulu. Ya, ini umum untuk semua orang yang beri kabar. Meskipun memang kejadiannya itu siapa? Al-Walid bin Uqbah. hadza an yadilla tawala umrihi. Apakah dengan ayat ini kemudian Anda mendu, Anda, anda menuju bahwa Al-Walid bin Uqbah ini selama-lamanya menjadi orang fasik? Nah, pertanyaan seperti itu. Allah tabaraka wa taala berkata dan Allah berkata, "Walladzina al muhsanat" dan orang-orang yang menuju wanita baik-baik tanpa bukti untuk berzina, tu malam yaitu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mampu menghadirkan empat saksi, maka campurlah mereka 80 kali dan jangan diterima persaksiannya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu apa? Illallazina tabu. Kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di dzalika setelah itu wa aslahu dan berbuat baik fa innallahu rahim. Maka Allah Maha pengampun. Jadi Allah sendiri dalam surat An-Nur ayat 4 sampai 45 itu mengatakan bahwa mereka itu orang fasik tetapi bisa dimaafkan illal ladzina tabu. Berarti lafaz fasik ini enggak mesti harus melekat pada seseorang. Kalau orang yang tobat ya sudah selesai. Begitu maksudnya. Walau faradna anna hadhil ayat nazar fi Walid bin Uqbah alaihi setelah toba, seandainya ayat idza ja'akum fasikun binaba'in itu benar-benar in ja'akum fasikun itu benar-benar turun kepada Al Walid bin Uqbah, apakah gak berhak dia mendapatkan tobat? Itu pertanyaan. Amma syurbul khamr adapun beliau minuman keras, yang pertama ilmunya Allah yang tahu. Karena Persaksiannya itu bukan kami melihat dia memegang gelas, yang gelas itu ada air minum, ada air kerasnya, kemudian dia minum terus mampu. Persaksiannya tidak seperti itu. Sedangkan dalam hukum Islam seharusnya persaksian seperti itu. Paham saya? Nah. La takdiban li muslim kata pengarang ini kita membicarakan ini bukan karena menuduh sohi muslim itu riwayatnya nggak sohi Kami katakan hadisnya sohi Tapi yang kami permasalahkan adalah persaksiannya orang Kufa. Sedangkan Um, uh, Uthman bin Affan kan menghukumi berdasarkan persaksian. Mereka mengatakan kami melihat dia mabuk, kami melihat mereka minuman keras. Jadi yang dipermasalahkan Imam Dhabi bukan sahih muslimnya. Hadis dicambuknya Al-Walid bin Kufa Benar. Tetapi kesaksiannya orang Kufa. Wallahu a'lam. Wong Rasulullah saja pernah mengatakan. Jika ada dua orang yang saling bertikai. Berperkara. Yang salah, yang, yang salah satunya itu Alhan bihujjatihi. Yang satunya itu pandai berargumentasi. Yang satunya tidak pandai berargumentasi. Bisa jadi aku menangkan yang pandai berargumentasi. Padahal dia yang salah. Pernah dengar di situ? Pernah dengar di situ? Maka kalau sampai orang yang pandai berargumentasi ini mendolimi haknya saudaranya karena hujannya dan aku menangkan perkaranya, maka sebenarnya yang aku berikan kepadanya adalah api dari neraka. Jadi Rasulullah sendiri itu kan menghukumi berdasarkan apa? Iya, eh, bayina. Alat buktinya apa? Bisa dipahami ya? Apalagi Usman bin Affan ada laporan seperti itu, persaksiannya orangnya sudah. Jadi yang dipermasalahkan eh, para ulama bukan Muslim muslimnya jelas sohi Perkara pencambukan siapa tadi itu? Uh, Usman bin Affan kepada Uqba Al-Walid bin Tapi yang dipermasalahkan adalah riwayat yang diajukan oleh orang-orang Kufa. Falwalid bin Uqbah lama kana waliyan al-Kufa kharaja thnani min al-Kufa ila Utsman bin Affan fil Madinah. Wa qala lahu ra'ayna al-Walid bin Uqbah shalla bin al-fajr wa huwa sakran. Al-Walid bin Uqbah ketika beliau jadi seorang wali pejabat gubernur di Kufa telah keluar dua orang dari ahli Kufa menuju Utsman bin Affan. Bukan semuanya, yang datang dua orang. Ini posisinya Walid bin Uqbah masih ada di Kufah. Itu sudah ada dua orang yang berangkat tanpa sepengetahuan Al Walid. Kemana? Ke Medina, ke ibu kota negara. Kemana? Ke Uthman ngelapor dan mereka mengatakan al Walid bin Al Uqbah bin Al Fajr wa Wahai khalifah, kami melihat gubernur kami Al Walid bin Uqbah salat fajar dengan kami dalam keadaan mabuk. Kala ahaduhuma Salah satu mengatakan roa itu sakron, saya melihatnya dia sedang mabuk. Yang satunya mengatakan saya melihat dia sedang muntah. Kata Utsman, tidaklah dia muntah kecuali apa yang telah ia minum. Nah, ya, kalau dia muntah ya berarti minuman keras. Berarti persaksian ini bukan karena melihat langsung. Wakana Aliun Shallallahu Alaihi Wasallam hadiran. Ali pada waktu hadir ketika ada utusan Mana tadi? Kufa itu Ali ada di situ, Hasan bin Ali ada di situ, Abdul bin Ja'far ada di situ, radhiyallahu anhu ajmain. Wa wa amara Utsman Dil Walid bin Uqbah. Maka Utsman bin Affan memerintahkan agar gubernur itu Al Walid Uqbah dicambuk dan dipecat dari jabatannya. Walakin kaba atau ahli ilmi fi syahadati syahidain. Akan tapi para ulama menyaksikan persahadatan dua saksi tersebut. La fi sihatil kisah. Tidak ragu dari sohihnya kisah bahwa Utsman mencambuk bukan itu tetapi yang dipermasalahkan adalah apakah dua saksi ini jujur apa tidak karena Usman nggak tahu apa kejadian di Kufa. Utsman tahunya ada dua orang datang dari Kufa melaporkan bahwa apa? Al Walid bin Uba melakukan atau melakukan tindakan minuman keras. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama panjang lebar dalam kitab Al Awasim min al Qawasim. Silakan dibaca kitab itu. Saya sendiri belum ke sana. Bitahqiqi Muhibuddin Al-Khatib yang ditahqiq oleh Al Imam Muhibbuddin Al Khatib fa innahu ta'ana fi syahadati syahid di situ diterangkan bahwa ulama itu mencela persaksian dua saksi tersebut annahu malaysa minas karena dua orang itu bukan termasuk orang yang siqat meskipun anggaplah dua orang itu benar-benar maka itu pun bukan celaan kepada Utsman. Justru ini adalah keutamaannya Utsman. Mengapa? Karena Utsman memecatnya dan mencambuknya. Anggaplah itu benar yang yang bahwa Walid bin itu melakukan apa? minum eh, minum-minuman keras. Sampai di sini pada pertemuan akan datang akan kita terangkan celaan yang kedua yaitu Utsman bin Affan dikabarkan dan digosip-gosipkan bahwa beliau ini mengasingkan Abu Dhar. Kemarin sudah sebagian kecil saya cuplik. Jadi Abu terkesan bahwa Utsman bin Affan ini mendolim Abu Dhar. Dan itu disebarkan di seluruh negeri-negeri Islam sehingga mereka terprovokasi dan benci kepada Utsman bin Affan Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang.